akhlak serta tasawuf yang insyaallah seperti biasa disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh dari Bogor. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk memisikat waktu dengan segala hormat kami persilahkan kepada Bapak Kiai Mustafa Abdullah untuk menyampaikan materinya.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 antal alimul hakim amin ya rabbal alamin Hadirin sekalian entah kenapa bila di bulan Maulid ini rasanya emosi dan sentimen kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertinya meningkat lebih dari biasanya. Bukan berarti di bulan-bulan lain kita tidak ingat pada beliau. Insya Allah kita akan senantiasa mengingat beliau. Hanya di bulan Rabiul Awal yang di sini ada maulid, ada hijrah, ada wafatnya beliau maka kita lebih merasakan intensitas kerinduan tersebut. Beliau yang telah berlalu berabad-abad dari kita, tapi rasanya beliau ada di sini. Mudah-mudahan kita dihimpun, dipersatukan dengan beliau nanti. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu. Nanti orang akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Hadirin sekalian, salah satu syarat atau bisa juga dikatakan salah satu wasilah wasilatun min, minal wasail untuk bisa mencintai beliau yang kemudian nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau dan tentu saja ini berarti kita mendapat payung syafaatnya maka salah satu daripada wasilah tersebut adalah kita harus banyak bersalawat. Lengkapi koleksi salawat Anda. Memiliki salawat bukan berarti memiliki kaset dan CD-nya buku dan figuranya tetapi memiliki solawat itu artinya solawat tersebut tersimpan pertama dalam hafalan benak kita dan selanjutnya meresap dalam hati kita Kemudian nanti salawat tersebut akan menggerakkan setiap langkah yang kita ayunkan. Akan mengalir dalam darah kita. Ya. Alangkah baiknya bila ini dilakukan sedini mungkin. Yaitu dengan menanamkan salawat ke dalam batin anak-anak kita apalagi yang belum beranjak dewasa. Sebab hadirin sekalian, alhamdulillah tahadus bin nikmah dalam perjalanan hidup saya ini saya menemukan orang-orang yang terbimbing langkah-langkahnya. Mereka ini bukan ahli-ahli ibadah. Tapi mengapa makom mereka tinggi? Saya terkadang sering bertanya dan terkecoh. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, ya, terbukti bahwa orang ini dulu di masa kanak-kanaknya ditanamkan salawat. Ya, entah oleh siapa. Mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh gurunya, mungkin oleh orang-orang tertentu yang sengaja datang kepada mereka-mereka ini. Jadi sholawat itu menjadi semacam bahan bakar, menjadi semacam propellant bagi yang bersangkutan itu untuk melesat naik ke atas. Padahal dalam pemantauan saya secara zahir, secara lahiriahnya mereka ini bukan ahli-ahli ibadah. Itulah solawat. Kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran beliau memiliki apa yang disebut dengan syafa'ah uzma syafaatul uzma syafaat yang paling agung syafaat yang paling ultima nanti di hari akhirat Bapak-bapak dan ibu-ibu di akhirat nanti banyak yang memberi syafaat di akhirat nanti banyak pemberi syafaat. Tentu masing-masing pemberi syafaat ini diberi izin oleh Allah sebab tidak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izin. Seorang anak yang soleh akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Sebaliknya orang tua yang soleh akan menaungi anak-anaknya nanti dengan syafaat seorang warga yang soleh akan memberi syafaat kepada masyarakat sekitarnya. Satu RW disolawatin, disyafaatin ya. Satu kelurahan mungkin tergantung dari tingkat kesolehan yang bersangkutan. Ya. Seorang guru yang soleh yang membawa amanah sebagai pewaris para nabi, ya, ulama warasatul anbiya, wa ya, ulama warasatul anbiya, akan memberi syafaat kepada murid-murid dan pengikutnya. Seorang imam yang adil akan memberi syafaat kepada rakyatnya. Seorang nabi seorang rasul memberi syafaat kepada umatnya. Namun ketika syafaat-syafaat ini terhenti pada levelnya masing-masing, ketika syafaat-syafaat ini mentok, maka akan ada syafaat yang paling agung. Syafaat yang paling ultima Itulah syafaat al-uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita bersolawat. Kita bersolawat kepada beliau karena beliau adalah lentera yang menerangi kegelapan. Kita bersolawat kepada beliau karena beliau adalah pembebas kita dari perbudakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maulana. Saya perkenalkan arti Maulana di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dulu zamannya perbudakan yaitu manusia bisa dimiliki oleh manusia lain. Oleh karena itu, di dalam fikih Islam juga dibahas tentang tentang bab perbudakan, perhamba sahayaan. Bukan berarti Islam setuju kepada perbudakan. Tetapi hukum-hukum ini tetap kita pelajari barangkali jangan-jangan just in case satu waktu manusia itu akan kembali terjerumus kepada perbudakan dan sekarang gejala-gejalanya sudah mulai kelihatan ya. Buruh-buruh ditekan ya. Apalagi buruh anak-anak sudah seperti budak saja. 11 jutaan anak ya, di dunia ini hidup seperti budak. Belum ada belum lagi ada apa itu? Uh, human trafficking ya, human trafficking apa terjemahannya dalam bahasa Melayu perdagangan manusia ya nah bukti bahwa Islam tidak setuju kepada perbudakan dan kemudian mengajak umatnya untuk melepaskan diri dari perbudakan secara bertahap di antaranya adalah Islam Allah SWT menawarkan pahala yang besar sekali kepada mereka yang mau membebaskan seorang hamba saya. Ya. Hal ini sudah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika beliau membebaskan seorang hamba yang bernama Bilal bin Rabah beliau bebaskan. Di dalam Islam seorang lelaki merdeka, seorang manusia merdeka yang membebaskan seorang hamba sahaya, maka oleh Islam ini dipertautkan dalam satu bentuk hubungan. Ya. si pembebas hamba saya ini tidak begitu saja terputus dari si hamba yang dibebaskan. Ya. Si tuan ini akan menjadi maula dari si hamba. Ya, hubungan kemaulaan ini ya itu dibuktikan diantaranya adalah Bila si hamba ini yang telah bebas, kemudian dia merambah di dalam kehidupan dunia ini, dan kemudian sukses, katakanlah jadi orang kaya misalnya ya. Kemudian meninggal, maka hartanya bisa diwariskan kepada maulanya, orang yang membebaskannya. Ya. Sayyidina Abu Bakar adalah maula daripada Bilal bin Rabah. Ya, jadi Bilal bin Rabah ya, sepatutnya menyebut Sayyidina Abu Bakar sebagai ya maulaya. Wahai maulaku. Ya. Tapi lucunya bahasa Arab ya, Bilal bin Rabah terhadap Abu Bakar juga maula Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar menyebut Bilal juga maula, wahai maula aku. Cuma mungkin bedanya arah tunjukannya ya. Kalau Sayyidina Bilal kepada Abu Bakar, ya maula ke atas. <laughs> ya maula ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Bilal, ya maula ya. Lamun cek sundatnya mah pa maula maula. Ya si mantan hamba sahaya yang telah terbebaskan menyebut maula kepada sang pembebas sang pembebas juga menyebut maula kepada mantan hamba sahaya yang telah dia bebaskan ya nah mengapa kita menyebut Rasulullah SAW sebagai maulana sebagai maula kami atau maulaya maulaku karena beliau telah membebaskan kita dari belenggu kekufuran. Karena beliau telah membebaskan kita dari kegelapan. Karena beliau telah membebaskan kita dari penghambaan hawa nafsu, penghambaan sesama makhluk, penghambaan setan. Ya. Jadi beliau membebaskan kita lebih dari sekedar seorang tuan. Contohnya Sayyidina Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal dari kepemilikan sesama manusia. Lebih daripada itu. Iya. Sebab berapa banyak seorang budak yang tetap menjadi budak sampai matinya, seorang hamba yang tetap menjadi hamba sampai matinya, tapi dia bisa masuk surga karena kesolehannya. Contohnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Tetapi kalau seseorang walaupun dia disebut orang merdeka, tetapi tetap dalam perbudakan hawa nafsu, tetap dalam perbudakan sesama manusia, apalagi tetap diperbudak oleh setan, jangan harap masuk surga. Ya. Jadi pembebasan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita lebih daripada apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Bilal contohnya. Jadi maula maulanya ya, kedudukan Rasulullah sebagai maula kita sangat-sangat luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita ucapkan salawat kepada beliau karena beliau adalah penjelmaan dari cinta ilahi dan dari nikmah ilahiyah. Kita mungkin terlalu sulit untuk bisa merasakan bagaimana cinta Allah pada kita. Sebab Allah itu maha gaib. Tetapi dengan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ kita bisa melihat Bagaimana cinta Allah mengejawantah dalam dirinya. Mewujud dalam dirinya. Berbahagialah para sahabat yang sempat bergaul dengan beliau. Ya, sempat dibelai, sempat dipeluk oleh beliau. Berbahagialah para tabi'in yang sempat bergaul dengan sahabat yang sempat bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada gilirannya berbagailah tabi'it tabi'in yang pernah bergaul dengan tabi'in. Di mana tabi'in ini pernah bergaul dengan sahabat dan pada gilirannya sahabat pernah bergaul bersama Rasulullah. Demikian seterusnya. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sudah berapa generasi dari beliau? Ya, berapa kita nih ya? Dugaan saya ini kita ini sudah berlalu 25 sampai 26 generasi. Wallahualam. Tetapi berbahagialah ketika satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyapa kita. Lewat mimpi kita, lewat ru'yah kita. Dan lagi-lagi ini juga harus dilalui dengan salawat. Mau nggak resepnya? Salawat yang bisa menuntun kita kepada mimpi bertemu Rasulullah. Mau? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'alumin lak. Ya, baca terus itu ya. Baiknya baca itu menjelang tidur, Pak. Ya, Bu, menjelang tidur ya. Kita berusaha tidur kita terlena oleh sholawat. Ya, tapi susahnya zaman sekarang orang kebanyakan terlena oleh FM. Ya, stasiun FM favoritnya. Ya, dibelai oleh suara sang penyiar. Ya. Atau berapa banyak di antara kita yang tidur terlena oleh Liga Eropa? Ya. Asik lihat Liga Eropa, akhirnya mata tidak kuat tidur. Akhirnya mimpinya bertemu dengan David Beckham. Ya. Atau mimpi masih mending ini ya, bertemu dengan Zainuddin Zaidan. Ya. Ejaan Perancis Zindin Zidan. Padahal itu teh Zainuddin ya. Zainuddin Zaidan. Usahakan tidur terlena dengan sholawat. Insya Allah. Kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan kita akan betul-betul membenarkan ucapan tadi. Bahwa beliau itu adalah penjelmaan dari cinta ilahi bahwa beliau adalah penjelmaan dari nikmat Allah. Nikmat apa yang lebih besar daripada nikmat iman, Islam dan ihsan? Yang ketiganya ini dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau. Karena nur yang beliau bawa adalah nur yang berasal dari Tuhan. Ya, nur tidak dijamakkan. Ya. Nurun ala nur. Tidak dijamakkan menjadi anwar misalnya. Karena nur itu satu, nur yang sejati satu. Datang dari Allah, kemudian melekat kepada sosok dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya untuk bersalawat di setiap nafas. Dan kita berupaya untuk bersalawat sebanyak bilangan atom dari tanah ini. Ya. Kiai Haji Abdullah bin Nuh pernah menulis penggalan syair. Ya. Rabbi abligh man hadana adda dzarratir raghami wa kadzal atharu anna min salatin wa salamin. Begitu banyak salawat yang harus kita persembahkan kepada beliau. Sehingga kemudian kita sampaikan kepada Allah, Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam. Sebanyak bilangan atom tanah ini pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW allazi hadana Man hadana Dia yang telah memberi petunjuk kepada kami Hidayah Dan kemudian Mengupayakan dengan doanya Agar datang taufik kepada kita Masih ingat pelajaran yang lalu ya hidayah dulu baru taufik ya. Cuma kebiasaan bahasa wabillahi taufik wal hidayah nggak apa-apa ya. Kita bersolawat demikian banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kita berharap dengan salawat yang tidak terbatas ini mudah-mudahan salawat itu bisa membuka tabir hijab. Ya. Kadai kamalinaan ya. Cara kamari deui. Ya. Baru 23 menit, tenang. Akan saya sudahi pada menit ke 40-an ya. Saya ulangi, kita bersolawat sedemikian tak terbatasnya dengan harapan. Mudah-mudahan solawat itu bisa menguak tabir. Menguak tabir ya bukan menguak takdir. Kalau Khairil Anwar dulu menulis sajak apa? Menguak takdir. Memangnya takdir bisa dikuak? Ya, setahu saya takdir itu sudah absolut ya. Tapi ini kita mengharap salawat yang tidak terbatas itu akan menjadi penguak tabir, penguak hijab. Dengan solawat, berapa banyak orang yang kemudian dihantar kepada kasyaf, terbukanya hijab. Mengapa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah Allahumma salli alaihi Wasallam, itu adalah babullah gerbang Allah. Ya. Orang tidak akan bisa fanaun fillah sebelum fana fi Rasulillah. Orang belum bisa mengklaim dirinya fana, lebur dalam zat Allah, lebur dalam sosok Allah sebelum dia bisa lebur dalam sosok Rasulullah. Ya. al fana fillah ba'da al-fana'i fi Rasulillah. Rasulullah babullah. Kalau oleh karena itu kita pernah mendengar salawat ya sering ya. Ya Imam ar ya sanadi. Anta babullahi mu'tamadi. Fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullahi khuz Kalau di tempat saya begini nyanyinya ya iramanya seperti ini ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon maaf kalau suara saya jelek. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi Anta babullahi Fabidunya ya wa akhirati يا رسول الله خذ بيدي Pernah dengar irama seperti itu? Tapi saya kecewa ketika Haddad Alwi melantunkan salat ini babullahnya diganti dengan ba'dallah. Saya tidak setuju itu. Itu modifikasi. Tapi modifikasi yang saya anggap menyimpang. Rasulullah betul-betul Allah, ya, Betul-betul gerbang Allah. Siapa yang akan menuju Allah harus menuju, harus melewati gerbang yang satu ini, gerbangnya Rasulullah. Dan itu ditembus dengan salawat. Dihantar oleh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada da'in wa dawa'in wa barik wa sallam alaihi wa alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi Qallat hilati Adrikni Ada yang menyambungnya dengan Ya Rasulullah ya. Dialah mursyid segala mursyid Dialah guru segala guru Ketika kita mengambil tarekat Dan kita berbaiat kepada seorang mursyid Kemudian kepada siapa lagi beliau mengantarkan kepada kita? Beliau akan mengantarkan kita kepada guru-gurunya. Ya. Dan guru-gurunya itu nanti akan bersambung terus hingga kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, kemudian akhirnya kepada Rasulullah. Semua tarekat ya. bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mursyid bersinambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua suluk yang ditempuh oleh para salikin akan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan pintasnya salawat saja yang banyak ya. Itu, itu tadi ya fenomena-fenomena aneh yang saya jumpai dalam kehidupan ini ada orang-orang yang tidak bisa kita sebut sebagai ahli ibadah sholat subuhnya aja masih perlu dibangunin ya tapi kenapa dia itu dekat sekali dengan Rasulullah kenapa dia makomnya lebih tinggi dari saya ya Bahwa kalau boleh dibilang ngiri-ngiri saya ini mudah-mudahan tidak menjadi dengki ya ngiri dalam arti kata Kabita hayang siga kitu. Ya. Kabita itu artinya apa ya? Tergiur ya. Kabita bahasa Sunda ini. Tapi ini diambil dari bahasa Arab dari ghabtah. Ya, ghabtah jadi kabita ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran dia adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya yang bercampur secara mengharukan. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat ini adalah mentari yang tidak pernah padam. Seribu mentari yang tidak pernah padam. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu Yang diutus oleh Allah demi menyebarluaskan cinta. Rugi sekali orang-orang yang berpaling dari salawat. Setan apa yang hinggap dalam pikiran mereka? Sehingga mereka menjauhi salawat sehingga mereka membenci kepada pelantun-pelantun salawat. Sehingga mereka menyebut bahwa salawat ini bid'ah, salawat itu bid'ah. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang bid'ah? Ya. Apa yang bisa Anda raba tentang hubungan cinta kasih seorang hamba ketika melantunkan salawat dengan kekasihnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika kita mengucapkan salawat, maka di situ terjadi frekuensi cinta. Ya. Yang melebihi frekuensi manapun. Ya. Dan jangan Anda pikir bahwa beliau tuli, tidak menjawab. Tidak. Ya. Wali biasa saja terkadang oleh Allah ditaklukkan. Baginya sekat-sekat ruang dan waktu. Itu wali yang katakanlah tingkat rendahnya ya. Apalagi Sayyidul Aulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekat ruang waktu mana yang tidak dibukakan oleh Allah baginya, yang tidak ditundukkan oleh Allah baginya, apalagi setelah beliau kembali ke pangkuan Allah. Ya. Kembali kepada Rafiqil A'la. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu jangan heran kalau mudah-mudahan ini terjadi ya. Satu malam bapak bermimpi bersama bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, digamit tangan kita. Senyum beliau pada kita. Kemudian de, tahadus bin ni'mah kita ceritakan hal ini kepada sahabat kita misalnya. Tapi kenyata, ternyata sahabat kita juga bermimpi di waktu yang sama. Ya. Bertemu dengan Rasulullah mungkin dalam dalam suasana atau kondisi yang lain. Ya, misalnya mengajari satu salawat kepadanya, ya kita akan berpikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Padahal mimpi bersama Rasulullah itu artinya betul-betul bertemu dengan beliau. Ya, bukan kembang tidur. Tidak ada istilah kembang tidur untuk urusan yang satu ini. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak-bapak dan Ibu, itu bisa saja terjadi dengan kekuasaan Allah. Ya. Jangankan di saat beliau telah meninggal, di saat hidupnya pun sudah bisa. Apalagi di saat setelah meninggalnya ini ya. Anda bertemu dengan Rasulullah, katakanlah pukul 3 pagi sebelum subuh dan sahabat Anda juga mengalami hal yang sama pukul 3 pagi sebelum subuh, itu betul-betul ditemui dua-duanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang, dua puluh orang, dua ribu orang, dua juta orang bisa mengalami hal yang sama. Sebab ruang dan waktu sudah luruh bagi beliau. Kalau kita kan tidak mungkin ya seperti itu ya. ya. Saat bapak-bapak duduk di masjid ini, mana mungkin ya bisa duduk di ruang makan rumah bapak. Ya. Kenapa? Karena kita diikat oleh ruang dan waktu kita yang hanya selembar ini. Selembar, ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani ada 18.000 lembar. Ya. Dimensi ruang dan waktu subhanallah. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, barangkali saya dicap ngawur ini ya. Kenapa bicara salawat? Ya. Kan kita ini sedang atau masih berkutat di tanjakan ilmu. Ya. Kenapa bisa begini si Ustadz ngawur ya? Jawabannya sederhana Bapak-Bapak dan Ibu Sebab salawat juga mengasah hati kita Untuk bisa menjadi wadah ilmu ya. Ilmu itu yang penting wadahnya dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Apalagi ini ilmu agama ya yang mengarah kepada ilmu hakiki, ilmu hakikatnya. Kita tidak mau ilmu itu hanya terjejalkan di dalam benak kita saja. Kita hafal berbagai macam data. Kita hafal berbagai macam istilah. Kita hafal berbagai macam terminologi. Ya. Tetapi hasilnya kita tidak memberi manfaat kepada apapun. Bahkan kepada diri kita sendiri. Malah menjadi madorot Ya, berapa banyak intelektual ya, yang akhirnya mendekam di penjara. Kan sekarang banyak contohnya ya. Intelektual Dr. Anu ya, lulusan dari Berkeley misalnya. Atau lulusan dari Cambridge. Ya atau dari apa tuh Harvard. Ya. Sekarang ada di penjara. Ya. Ilmunya tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan kepada dirinya sendiri. Itu kenapa? Karena wadah ilmu yang sebenarnya yang ada dalam hati dalam keadaan tertelungkup. Ya. Ibarat batok, batoknya tertelungkup. Ya. Balikan dulu Sebab wadah ilmu yang betul-betul bermanfaat, wadah yang betul-betul mewadahi ilmu secara sejati itu adalah hati. Ya. Kalau otak dan akal, akal itu tuannya otak ya. Jadi otak itu instrumennya akal. Wahananya akal. Itu hanya penyimpan data. Dan kemudian memprosesnya. Tetapi sublimasi daripada ilmu itu menyerap ke lubuk hati. Dan itulah yang akan melatar belakangi tingkah laku kita. Ya, dengan kata lain ilmu yang meresap, ya, data yang meresap ke hati ini disebut dengan faham atau dalam bahasa Arabnya mafhum. Solawat ibarat pembersih penyeka batok hati itu ya untuk siap menerima ilmu. Jadi saya tidak ngawur-ngawur amat kan bicara tentang salawat ya. Kita masih berada di bab ilmu. Tapi ilmu harus diwadahi dengan benar. Ya, dan salah satu pembersih daripada wadah ilmu dalam hati ini adalah salawat Dengan salawat pula ilmu kita memiliki nilai tambah yang tidak terhingga. Mudah-mudahan salawat melekat di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah habis waktunya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Eh, Bapak-bapak, uh, ibu-ibu, saya ini bawa oleh-oleh ini ya. Satu buah artikel belum dibagikan ya. Mohon kepada Pak Isep ya membagikan ini. Silakan. Ya. Yeah. Ya, terima kasih Pak. Yang lain jangan dulu pulang sebelum mendapatkan oleh-oleh ini. Bapak-bapak Ibu. Ya. Semua Pak. Semua. Ya. Semua salawat sama baiknya. Hanya situasi dan kondisi, terutama sikon batin kita yang menuntut kita menggunakan salawat yang berbeda-beda. Semua salawat asli. Semua salawat direkomendasi oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya, apapun bentuknya. Ya. Mohon maaf, ini kertas asli saya terbawa ya. Ada. Tidak apa-apa, mangga. Yang penting aslinya tetap ada. Ini oleh-oleh saja ini. <laughs> Barangkali bermanfaat. Ya, jadi saya ulangi. Terima kasih Bapak, ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Kalau yang Bapak maksud keaslian itu adalah awal, ya, secara historis, maka salawat yang paling asli itu adalah salawat yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Itu. Ya. Tetapi kita tidak perlu membahas asli atau tidak aslinya. Ya, sebab tidak ada salawat yang palsu. Ya. Hanya dari sekian banyak salawat ribuan di muka bumi ini ya sampai-sampai saya tuh terobsesi untuk menjadi kolektor solawat. Ya, dari Maroko saja saya pernah mendapat satu buku solawat Pak. Isinya lebih dari 200 solawat. Mudah-mudahan buku itu masih ada di tangan saya. Ya, karena oh, sudah apa itu sudah usang bukunya sudah lapuk dari Maroko pak ya. tidak ada solawat yang tidak asli semua asli ya. loh lantas bagaimana ini prosesnya Ya. Begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Sampai kapanpun, sampai akhir dunia ini selama masih ada orang yang beriman kepada Allah, Selama masih ada orang yang cinta kepada Rasulullah, maka salawat akan terus lahir dalam bentuk yang bermacam-macam. Sebab salawat itu adalah intisari dari seni mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus bermunculan solawat. Ya. Lantas bagaimana ini bisa terjadi? Ketika seorang pecinta Rasulullah SAW membuat solawat, sebenarnya bukan membuat ya, ya. terinspirasi untuk melahirkan solawat, maka dia kontak dengan Rasulullah SAW disadari atau tidak. Dan kemudian nanti Rasulullah akan merekomendir salat tersebut. Bagus. Lahirlah salawat baru. Ya, paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Paham ya? Bapak-bapak paham nih? Ya. Bagaimana saya bisa bercerita ini ya? <laughs> Saya pernah mendengar satu salawat yang indah. Ya. Saya tahu siapa pelantunnya. Ya. Dan eh, salah satu kalimatnya itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayuha ya ayuha ahlun nuha wat taqwa. Salli alaihi wa sallimu taslima. Saya tanya kepada si pelantunnya, ya, Anda dapat dari mana salawat ini? Ayah saya mengarang. Ayah Anda. Saya pikir ini salawat dari dari dulu. Tidak, itu ayah saya yang original, Berarti telah lahir satu salawat. Ya, dan lahir di abad modern. Ya, tadi saya mengutip satu salawat di penghujung unsyudah pun sudah yang oleh penulisnya dipersembahkan kepada Imam Ghazali. Tetapi di ujungnya ada sepetik salawat, Ya. Rabbi ablih man hadana adda zarratir raghami. Ya, wa kadzal atharu anna min salatin wa salamin. Ini salawat baru. Dan ini disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salawat yang ngaco. Tidak ada. Ya, ketika seseorang membaca salawat tersebut, Apakah itu lahir dari dirinya sendiri? Kita sebut sebagai karangan dalam tanda kutip, padahal bukan karangan ya. Itu ilham. Atau kita melantunkan karangan orang lain kemudian kita merasakan getarannya, itulah salawat asli, Pak. Itu salawat asli. Ya. Mungkin bapak-bapak pernah tergetar ketika membaca atau menghayati Lirik dari Taufik Ismail Rindu kami padamu ya Rasul Rindu yang Yang tak terperi Berabad jarak darimu ya Rasul Seakan engkau di sini Ya Anda tergetar tidak baca itu Ya, kalau tergetar itu berarti benar. Itu asli, Pak. Ya, jadi silahkan Bapak membaca salawat apa saja. Ya. Namun para ahli hikmah, ahli hikmah dalam arti sebenarnya ya, bukan dukun ya. Bukan kiai dukun. Ya. Para ahli hikmah melihat bahwa salawat-salawat ini memiliki energi yang berbeda-beda. Ya, aura yang berbeda-beda. Oleh karena itu penggunaannya juga berbeda-beda tergantung pada situasi kondisi baik situasi kondisi di luar sana ataupun di dalam diri kita. Ya. Kalau bapak-bapak sedang sulit, sedang sumpek hidup ini, salawatnya ini. Kalau sedang sakit, salawatnya lain lagi. Kalau ingin cerah ilmu, cerah akal supaya bisa menyerap ilmu, salawatnya lain lagi. Kalau ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, ya yang lama kelamaan bisa bisa bukan dalam mimpi ya dalam ruya bisa itu salawatnya lain lagi ya dari sekian banyak salawat bisa kita gunakan sesuai dengan sikon yang kita hadapi ya ibarat bumbu-bumbu pak ya bisa kita gunakan untuk masak apa hari ini nah, ya demikian bapak-bapak dan ibu masih ada waktu masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Ya, silakan. Al-Azhar. Ya. Yeah. Itu artinya Rasulullah. Silakan Pak, teruskan. Tidak sah ya. Ini istidlal yang keliru. Ya, istidlal yang keliru. Istidlal itu penarikan dalil. Mengapa ketika Rasulullah menjawab dengan jawaban seperti itu artinya beliau ingin mengingatkan kepada kita ya, bahwa beliau adalah keturunan dari sang bapak tauhid Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang dari beliau dari Rasulullah SAW kepada Nabi Ibrahim itu ada 40 jenjang. Ya, itu ingin mengingatkan kepada kita. Ya. Bahwa engkau bersalawat kepadaku, jangan lupa bersalawat pula kepada nenek moyangku. Yang menjadi nenek moyang kita juga. Ya, menjadi ayah kita, ayah ruhani. Ayah tauhid. Itulah yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Dan kemudian nanti pada prakteknya, salawat Ibrahim ini sangat baik kita ucapkan ketika kita berkunjung ke Mekah. Ya, ketika ketika kita berkunjung ke Mekah, banyak-banyak salawat Ibrahimiyah ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan beliau, Sayyidina Ibrahim. Ya, kalau tidak kuat langsung ya oleh Allah diberi bentuk yang lebih ringan yaitu mimpi. Ya, mimpi seperti ini bukan mimpi kembang tidur ya, Bapak-bapak. Jadi demikian, Pak ya. Itu. Ya. Ini e, kalau kemudian hanya berdasarkan hadis itu saja. Ya. Kemudian seseorang mengatakan salawat lain tidak sah, salawat lain bid'ah, itu istidlal yang dangkal sekali. Ya, hendaknya yang bersangkutan melihat hadis-hadis lain. Itu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya kira sampai di sini dulu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah 55 menit berlalu. Ya, waktunya hampir habis. Baiknya kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan doa mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan kita mewarisi dari beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat dari para leluhur kita kita mewarisi berbagai bentuk salawat على هذه النية وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علمائهم ومشايخهم وأئمتهم وأولياء معارفهم خصوصا إلى روح سيد الشيخ Abu Sa'id Hasan Basri wa Sa'id Muhammad bin Idris Asyafi'i wa Sa'id Abu Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali wa Sa'id Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Sa'id Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala majma'in bin niyati linayli ridallah ta'ala syai'un lillailahum Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك باسمك الجليل الذي وضعته في كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل نسألك اللهم بنور الفاتحة وبحقها وببركة اجتماعنا وبجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكرامة جميع أوليائك